Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit materi yang tersisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberingatkan kita bahwa kematian akan datang dan itu pasti. Bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk memundurkan atau memajukan maka agar kita tidak menjadi orang yang menyesal Ketika kematian itu datang, Allah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza jaa ahadukumul maut sampai ketika datanya kematian Orang-orang yang tidak siap terhadap kematian. Orang-orang yang tidak punya perbekalan untuk mati. Kehidupan setelah kematian. Maka mereka mengatakan, Rabbi, irji'uni. Manusia yang menyesal ketika kematian datang kepadanya sementara dia tidak punya persiapan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayatnya dan Rasulullah SAW telah banyak dalam hadis yang menyampaikan kepada kita untuk kita bersiap-siap dengan kematian bagi mereka yang tidak siap dengan kematian. Ketika kematian datang padanya, dia akan menyesal dan memohon kepada Allah, Rabbi irji'uni. Kembalikan aku ya Allah ke dunia lagi. permohonan dia untuk dikembalikan ke dunia bukanlah untuk ngurusi istrinya. Untuk menenangkan istrinya tidak. Bukan pula untuk menagih piutang dia kepada orang lain, bukan. Bukan untuk ngurusi pabriknya yang belum selesai, tokonya yang masih berantakan, tidak, bukan itu. Rabbi irji'uni la'alli amal salihan mata taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke bumi ya Rabb. La'alli amal salihan mata taraktu. Aku ingin beramal saleh ya Rabb. Amal-amal saleh yang telah aku tinggalkan, aku akan jalani ya Rabb. Berikan kesempatan padaku Kembalikan aku ke dunia. Dan aku akan beramal soleh. Manusia menyesali dirinya. Ketika dia tidak beramal soleh di dunia. Ketika dia bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika dia disibukkan oleh dunianya. Tiba-tiba datang kematian kepadanya. Ucapan dia yang mengatakan bahwa kelak kalau saya sudah kaya baru saya akan bertobat. Ternyata kematian datang lebih awal. Ternyata dia telah dilalaikan oleh dunianya itu semua. Dan kematian mendahuluinya. Sehingga yang ada adalah kekecewaan, penyesalan terhadap kehidupan dia di dunia. Bagaimana jawaban Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang seperti ini? Yang menyesali kehidupan di dunianya dan dia mengendaki untuk kembali ke dunia. Memohon kepada Allah maka dijawab oleh Allah, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Omong kosong. Angan-angan yang ada engkau. Ucapan kalian itu cuma angan-angan saja. Kalaulah Allah berikan kesempatan kalian untuk hidup di dunia lagi, maka pasti pula kalian akan dilalaikan oleh dunia. Kalaulah kalian benar-benar mau memperoleh peringatan dari Allah, bukankah kematian itu pertama kali terjadi pada dirimu? Sebelum kamu mati, sekian banyak orang telah kamu antarkan ke kuburannya. Semua itu adalah peringatan-peringatan bahwa kita semua pasti akan mati. Kalaulah betul, maka selagi kita diberi kesempatan untuk hidup. Selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, maka gunakanlah sebelum datang penyesalan kepada kita. Sebelum Allah tolak permintaan kita untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Dengan ucapan kalla. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan yang disekedar sampaikan saja. Omong kosong itu. Sehingga ikhwan jalan satu-satunya adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatikumul azab thumma la tunsarun kembalilah kembalilah kepada Allah Tuhan kalian berserah dirilah kalian kepada Allah sebelum datang kepada kalian al azab thumma la tunsarun ketika datang azab dari Allah. Tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Ketika Allah mengazab manusia, mereka-mereka yang tidak mau beramal saleh, mereka-mereka orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan azab mereka. Kalau Allah azab, tidak ada satupun yang mampu untuk menolongnya. Anak kita yang kita besarkan, yang kita sayangi, yang kita biayai, yang kita bangga-banggakan. Ternyata tidak mampu untuk menolong kita. Kalau Allah mengadab kita wal iyadzubillah. harta kita yang kita kumpulkan juga tidak mampu menjadi benteng dari azab Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah. Ingat-ingatlah akan firman Allah di mana Allah berfirman Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datangnya suatu hari di mana pada hari itu tidak bermanfaatnya harta dan anak-anak kita. Harta kita yang kita kumpulkan tidak bermanfaat sama sekali. Harta yang kita bangga-banggakan tidak bermanfaat sama sekali. Anak kita yang kita bangga-banggakan pula. Yang punya gelar doktor ataupun insinyur ataupun jenderal. Tidak bermanfaat sama sekali. Yawma layan fa'umalun wala banun. Illa man atallah bin salim. Di hari itu yang bermanfaat cuma satu. Man atallah biqal bin salim. Barang siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya selamat biqal bin salim. Diterangkan oleh para ulama kalbun salim. Wa kalbun sahih huwa qalbun mu'min. Lianna al-qalbul kafir, wal salim adalah hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang sehat. Yang tidak berpenyakit. Karena kol hatinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir, hati mereka ada berpenyakit. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, qalbun salim ay salim minad danas wasyirk. Yaitu hati yang bersih, yang selamat dari kekotoran dosa dan kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, yang perlu bagi kita adalah bagaimana ketika datangnya kematian itu kita ada dalam keadaan kolbun seli. Karena hanya inilah yang bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari, yaitu hari kematian, pada hari itu tidak berarti sama sekali harta-harta kita, anak-anak kita, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jemaah sekalian, semoga nasihat-nasihat ini yang ada dari Al-Quran dan hadis. Bisa menasehatin hati-hati kita. Terutama saya pribadi sebagai pembicara. Semoga ayat-ayat ini bisa bermanfaat menasehati saya pribadi. Dan juga antum sekalian. Bisa lebih takut lagi kita kita beringin untuk tetap beribadah kepada Allah, kita takut kalau datangnya kematian dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita lahun, dalam keadaan kita jauh dari Allah waliyadzubillah. Kita berharap kepada Allah, Allah memberikan rizki kepada kita semua ketika kematian datang, kita membawa amal soleh. Membawa keimanan. Allah tetapkan keimanan pada diri kita di akhir hayat kita. Dan Allah jauhkan dari hati yang mati. Allah berikan kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita, hati yang selamat. Barangkali itu jamaah sekalian yang bisa pada kali ini saya sampaikan. Wa arda'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.